asal hukum asal dari air-air yang ada itu adalah suci Demikianlah bumi dan bumi ini meliputi semua penampakannya yakni baik debunya kerikilnya batu-batuannya pepohonan yang tumbuh dari bumi itu hukum asalnya adalah suci Demikianlah pakaian siapapun yang membuat pakaian tersebut ya, baik muslim maupun non muslim ya, orang Yahudi orang Majusi orang musyrikin maka selama dia selamat dari perkara yang najis maka dia adalah suci. Demikian pula hijarah ya, dan hijarah itu bagian dari dari bumi. Nah, selanjutnya qala al-muallif rahimallahu taala wal aslu fil adha'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu fafhamhu fafham hadaka Allah ma yumallu. Nah. Wal aslu fil adha'i dan asal pada al-abdha. Al-abdha. Naam. Ini jamak dari al-bid'ah. Al-bid'ah itu artinya secara bahasa adalah qit'atul lahm. Qit'atun qit'atul lahm, yakni segumpal daging. Qit'atun sekerat naam daging. Ya, ini makna secara bahasa. Wal murad biha al-farj ya, dan yang dimaksudkan dengannya adalah al fard yakni kemaluan, ya, yakni kemaluan wanita, yakni dalam hal ini apa? Wa fi ahadikum, yakni di dalam enam hubungan ya, suami istri di antara kalian. Ya, ini al afdha Enam, ya, yang dimaksudkan adalah enam kaitannya dengan pernikahan, sekerat daging yang berkaitan dengan pernikahan. Ya, mana? Yakni itu. Enam. Nah, dan Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yakni menunjukkan eh, ana artikan selanjutnya asal pada al-abta yakni enam kemaluan wanita yakni berkaitan dengan pernikahan wal dan daging-daging ya, daging yang ada yang kita makan enam wan nafsi dan jiwa wal amwali lil ma'sumi dan hartanya orang-orang yang maksum yakni kaum muslimin kaum mukminin hartanya orang-orang Islam tahrimuha itu haram hatta yaji al hilu ya diharamkan atas kita sampai datangnya penghalalan ya al abda kemaluan wanita daging dan jiwa ya, jiwa yakni baik nam nyawanya ataupun mungkin anggota badannya tidak boleh dilepaskan atau ditumpahkan nah demikian pula wal amwali dan hartanya Enam orang-orang yang maksum, orang-orang yang dilindungi, yakni kaum muslimin. Tahrimuha itu hukumnya haram, ya. Tidak boleh kita enam memakai ya, al-abta' ya, daging atau kemaluan perempuan tersebut tanpa sebab yang menghalalkan. Demikian pula al-luhum daging tidak boleh kita memakan sampai datang enam yang menghalalkannya. Demikian pula jiwa tidak boleh jiwa itu dibunuh Nah, disakiti sampai datang yang menghalalkannya. Ya, seperti kalau seorang yang berzina kemudian dirajam. Nah, ini sebab karena dia berzina kemudian dirajam halal darahnya. Nah, demikian pula harta, ya, harta orang Muslim yang lain tidak halal kecuali sampai kita jual beli atau adanya hibah ya diberikan sebagai hadiah maka menjadi halal. Tapi kalau tidak ada sebab-sebab tersebut maka pada asalnya adalah haram ya. Tahrimuha hatta yaji al hilu itu adalah haram sampai datangnya sebab yang menghalalkan. <coughs> Fafham hadakallahu ma yumallu. Maka pahamilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu ma yumallu pada apa-apa yang yumallu. Yumallu itu sesuatu yang membosankan. Ya, terkadang ada nah sebagian kita ketika mempelajari agama ini, kenapa belajar ini agak busan, susah masuk dan lain-lain, maka beliau mendoakan. Beliau mendoakan, pahamilah semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu memahamkan dirimu terhadap perkara-perkara yang enam kalian busan terhadapnya. Enam, taib. Nah, sekali lagi kita kembali. Al aslu fi fil abta'i wal luhumi asal dari al abta' al abta' tadi dikatakan jamak dari al bid'u ya, yakni qit'atul Lham Ya, dan yang dimaksudkan di sini dengan qit'atul Lham di sini adalah kemaluan istri-istri enam kemaluan para wanita ini adalah haram ya. dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala walladzina hum li furujihim hafizun ya, sebagaimana dalam surah al-ma'arij atau pada ayat yang lain enam walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ya. dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka enam kecuali terhadap istri-istri mereka atau para hamba saya yang mereka miliki. Ya, jadi pada asalnya enam kemaluan wanita itu adalah haram kecuali istri-istri yang sah ya, atau hamba saya yang dimiliki. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya asal dari enam furuj ya, farji wanita itu adalah haram enam sehingga tidak boleh oh pergi ke sana cari yang di sana jajan di sana jajan di sana tidak ya tidak menjadi halal dengan dikasih uang, tetapi harus dengan akad nikah yang sah disertai dengan mahar dan wali dan saksi. Nah, kalau tidak itu maka tidak tidak halal. Nah, al abtah tidak menjadi halal. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ittaqullaha fin nisa fa innakum istahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para wanita karena sesungguhnya kalian telah menghalalkan farji-farji mereka dengan kalimat Allah. Ya, sehingga ini juga merupakan nasihat agar para suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap istri-istrinya. Jangan mentang-mentang eh, merasa Allah jadikan sebagai pemimpin bagi wanita kemudian dia semenang-menang sewenang-wenang tidak. Tetapi dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya, Rasulullah mengingatkan fa innakum karena sesungguhnya kalian menghalalkan farji-farji mereka pada asalnya farji tersebut haram. Naam, kemudian menjadi halal dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala dia menikahi wanita tersebut, ya, dia meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala dinikahi. Naam, dengan nama Allah Subhanahu wa taala maka menjadi halal. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam. Kemudian ya, kita baca enam penjelasan beliau. Yani annal asla fi hadhil asya eh, atau kita artikan semuanya dulu. Enam, oh sudah diartikan ya. Yani annal asla fi hadhil asya at-tahrim hatta yatayaqqanal hillu. Yani asal dari semua perkara ini ini adalah haram sampai dipastikan eh, adanya perkara yang menyebabkan halalnya. enam ya. Al-abta furuj wanita, kemudian daging, jiwa, ya, demikian pula harta, jiwa dan hartanya orang yang beriman kaum muslimin, ini adalah haram. Nah sampai dipastikan sebab yang menghalalkannya. Nah Fal aslu fil abta'i at-tahrim. Maka asal dari al-abta' at-tahrim, asal dari al-abta' adalah haram wal abta' wat'un nisa, ya Al-abta yang dimaksudkan di sini adalah wat'un nisa, yakni menggauli wanita. Fala yahilu illa biyaqinil hil. Malah maka tidak halal kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan dari perkara yang menghalalkannya, biyaqinil hil dengan ya, kehalalan yang diyakinkan, yakni dengan ya, akad nikah. Imma binikahin sahihin au milki yaminin. Atau dengan pernikahan yang sah atau dengan sebab kepemilikan dari budak ya. Kalau dia budak wanitanya dia dapatkan secara sah maka dihalalkan baginya ya. Tapi kalau seorang itu memperbudak orang yang pada awalnya adalah orang merdeka kemudian dijadikan budaknya secara zalim maka tidak sah ya. Dia terjatuh pada berbagai macam kezaliman. Naam. Kemudian wa demikian pula daging-daging Al aslu hatta harimu hatta yatayaqqan hatta yatayaqqan al hilu. Demikian pula asal dari daging itu adalah haram sampai datangnya perkara yang menghalalkannya. Sampai dipastikan perkara yang yang menghalalkannya. Ya. Walihada idza ijtama'a fi dzabihati sababan. Dan ini apabila Nah berkumpul pada sembilan tersebut dua sebab. Ya. Yakni apabila terkumpul pada sembelihan tersebut yakni daging binatang yang disembelih tersebut itu dua dua sebab mubihun wa muharram wa muharrimun sebab yang menyebabkan boleh dimakan dan sebab yang mengharamkan untuk dimakan ghulibat tahrim maka di enam dahulukan hukumnya bahwasanya ini adalah haram ya fala yahilu al madbuhu wal masidu ya maka tidak dihalalkan semua yang disembelih dan semua yang diburu, ya, binatang buruan, binatang sembelian dan binatang buruan, al matbu binatang sembelihan wal masyid binatang yang diburu, binatang buruan. Falau ramahu au dzabahahu bi alatin masmuatin. Yang seandainya diburu atau disembelih dengan alat yang beracun, ya. Kita berburu dengan panah, panahnya dikasih racun, ya. kemudian kena Binatang buruan, binatang buruan itu mati. Kita tidak tahu apakah dia mati kena panah atau mati kena racun ya. Ya. Jadi kalau diburu dengan panah yang beracun maka nah apa kita hukumi? Oh, ini kan binatang buruan. Tapi ada dua sebab ya yang tergabung menyebabkan kematian di sini dan kita tidak tahu. Ini dia mati karena kena panahnya atau mati karena kena racunnya. Maka bagaimana kita menghukumi? Kita hukumi tahrimuhu ya haram kenapa karena ada kemungkinan haram Ya, ada kemudian halal, halal, ada kemudian haram. Maka kita hukumi jangan dimakan. Ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Demikian pula kita menyembelih ya, dengan pisau yang sudah ada racunnya. Nah, yang seandainya dia kena kulit biasa saja, dia bisa mati. Lalu kita sembelih. Bisa jadi dia mati karena sembelian atau mati karena racun tersebut. Maka tidak boleh dimakan. Nah. Aw fawaqa'a fi ma'in aw wati'ahu syai'un yaqtulu mithluhu ghaliban fala yahil. Ya atau memanahnya kemudian dia jatuh di air. Ya, kita memanah rusa, ya, rusa lari, kemudian jatuh di air. Dalam keadaan panah itu menancap memang ya, di tubuh rusa tersebut. Dan kita ketika mendapatinya, oh ternyata sudah mati. Kita tidak tahu dia mati dengan sebab panah atau mati dengan sebab tenggelam. Maka karena ada dua sebab. Nah, terkumpulnya dua sebab, yakni sebab kena panah dan sebab Nam, tercolok dalam air terbenam dalam air sehingga mati maka tidak boleh kita kita makan ya kenapa karena ada kemungkinan dia mati ini bukan karena panahnya tapi mati karena tenggelam ya sehingga tidak tidak boleh atau kita memanah kemudian buruan tersebut mati ya, eh atau kita berburu kemudian dia mati nah dalam keadaan di situ ternyata ada binatang lain yang bisa membunuh seperti misalnya ada anjing buas eh, binatang buas yang ada di situ ih Nah, kita melepas buruan ya, anjing berburu kita. Kemudian ketika kita dapat di binatang tersebut, buruan tersebut sudah dapat tuh. Ternyata ada anjing kita sama ada anjing yang lain. Kita tidak tahu. Ini yang membunuhnya anjing kita yang kita lepas dengan basmalah ataukah binatang yang lain? Ya, binatang yang lain yang sama-sama bisa membunuh binatang buruan tersebut. Maka dalam keadaan tersebut itu tidak boleh dimakan. Fala yahil, maka tidak tidak halal. Nah, ini ini adalah asal pada daging. Nah, akan tapi di sana ya, ada enam para ulama yang menyebutkan ya, yang berbeda pendapat dalam permasalahan asal dari daging ini. Ya. Nah, ada yang berpendapat bahwasanya enam asal dari daging itu adalah halal. Ya, asal dari daging itu adalah halal. Ya. Kalau Syekh Nah, Abdurrahman bin Nasir al sadi beliau berpendapat bahwasannya asal dari daging itu adalah haram, tapi beliau menjelaskan yakni apabila berkumpul dua dua sebab. Ya, berkumpul dua dua sebab, ya, sebab yang nah menghalalkan dan sebab yang mengharamkan. Nah, di sana ada ulama yang mereka berpendapat bahwasannya asal pada daging itu adalah halal. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nam, qul la ajidu ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maitah. Katakanlah, "Nam, aku tidak mendapati pada apa-apa yang diwahyukan kepadaku itu haram atas orang yang memakan untuk memakannya kecuali kalau itu berupa bangkai." Ya. Dan dalam ayat yang lain diperinci lagi, "Hurrimat 'alaikumul maitah wad-dam wa lahmul khinzir." Diharamkan atas kalian al-maitah, yakni bangkai Demikian pula adam darah walahmul khinzir dan darah eh, dan daging babi. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya asal dari daging itu adalah halal kecuali kalau daging itu berupa bangke, ya. atau daging itu berupa nam daging babi nam ya. atau diperinci dalam ayat-ayat yang lainnya jadi asal dari semua sesuatu adalah halal sampai datang dalil yang mengharumkannya nah ya, ini pendapat yang lainnya ya, pendapat yang yang lainnya. Nam, ya. Jadi asal dari daging itu adalah halal sampai sebab datangnya enam perkara yang yang mengharamkannya, maka baru menjadi menjadi haram. Nam, Demikian pula para ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya asal dari daging itu adalah halal berdasarkan hadis Nabi saw yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anha. enam anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam suila 'anil luhumi allati yu'ta biha ilaihim wa la yadri hal dhukira ismullahi 'alaiha aw la faqala sumullaha 'alaihi antum wa kulu. Naam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang daging yang dihadiahkan kepada mereka dan mereka tidak tahu apakah disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya ataukah tidak? Maka Rasulullah SAW mengatakan sumullaha alaihi antum wa kulu. Yakni bacalah bismillah oleh kalian dan makanlah. Nah, ya. Sini. Jadi ini terjadi perbedaan ya, pendapat ya, tentang asal dari daging. Ya. Nah, terjadi perbedaan pendapat. Nah, tentang permasalahan daging. Ya. Jadi bagaimana seandainya kita dalam rumah ya, di lingkungan kaum muslimin kemudian kita mendapati daging di dalam rumah kita ya nah kalau kita mengikuti nah pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di maka asal dari daging itu adalah haram sampai datang perkara menghalalkan jadi jangan dimakan dulu tanya dulu ini daging dari siapa siapa yang membeli menyembelih pakai basmala atau tidak ya ini menjadi berat sehingga ya, nah banyak ya, atau diantara para ulama ada yang mengkritik seperti itu. Ya, asal dari daging itu adalah halal. Ya, berdasarkan ayat-ayat, ya, demikian pula hadis Nabi SAW. Jadi tidak perlu ditanya, kita beli daging di pasarnya kaum muslimin. Ya, kita tidak tahu ini yang menyembelih baca basmalah atau tidak. Tetapi fil ghalib karena di daerahnya kaum muslimin maka nah, dihukumi bahwasanya daging itu adalah halal. Ya. Kecuali ada yang datang, untuk oh, saya lihat. Ya. Dia memang Bismillah tapi dagingnya sudah nah, kambingnya sudah mati baru dia potong. Nah, baru kita tahu oh haram. Tapi selama kita tidak tahu maka hukum asalnya adalah halal. Ya. Hukumnya halal ya. Adapun enam Asy-Syaikh Sa'di Allah taala ya, beliau memang mengkhususkan di sini enam asal dari daging yakni apabila terkumpul enam dua sebab, sebab yang menghalalkan dan sebab yang yang mengharamkan ya, dan di sana ada dalil ya, dalil beliau Allah taala atau dalil yang menyatakan bahwasanya asal dari daging tersebut enam adalah hadis muttafaqun alaih hadis dari Ali bin Hatim radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda idza arsalta kalbaka al-muallam wa fawajadta ma'ahu ghayrahu faqatal fala ta'kul fa innaka la tadri ayyuhuma qatal Naam apabila engkau melepas anjing buruan eh, anjing berburumu anjing sudah terlatih Naam maka eh, kemudian engkau mendapati bersamanya anjing yang lainnya yang juga bisa membunuh, maka jangan engkau makan karena engkau tidak tahu anjing yang mana yang telah nam menerkam buruan tersebut, yang telah membunuh buruan tersebut. Nam. Ini. Taib <clears throat> ini asal dari dari daging, ya. Asal dari daging. Nam, kalau beliau berpendapat asalnya itu adalah haram. Nam, sehingga boleh kita makan kalau kita nah memastikan bahwasanya itu halal. Ya, tetapi di sana ada ulama yang lain yang berpendapat bahwasanya asal dari daging itu adalah halal. Nah, dia menjadi haram ketika kita mendapati dalil yang mengharamkannya, ya, mengetahui alasan yang yang mengharamkannya. Nah, kemudian selanjutnya <clears throat> wa kadzalika al-aslu fil ma'sum wa huwa al-muslim awil mu'ahad Demikian pula asal pada orang-orang yang maksum, orang-orang yang dilindungi. Ya, dan di sini beliau jelaskan, wahwa al muslim awil muahad, yakni seorang muslim atau seorang muahad. Muahad itu adalah seorang non muslim yang mereka nah, mengadakan perjanjian ya, dengan kaum muslimin. Ya, gencatan senjata sehingga tidak boleh diperangi ditumpahkan darahnya. Kenapa? Karena ada perjanjian dengan dengan kaum muslimin. Nah, ya tahrimuha termasuk di dalamnya adalah kafir dzimmi ya karena mereka telah berjanji untuk mengikuti aturan pemerintah kaum muslimin sehingga tidak boleh dihalalkan ya tidak boleh dihalalkan darahnya ataupun ditumpahkan darahnya ya tidak boleh nah diambil hartanya dan tidak boleh ditumpahkan darahnya nah asal pada orang-orang yang terlindungi muslim maupun muahad nah adalah tahrimu damihi wa malihi wa irdih Nah, diharamkan ya, diharamkan darahnya dan hartanya dan kehormatannya. Ya. Diharamkan darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ya, bukan mentang-mentang ini kan orang kafir kemudian diperkosa. Tidak boleh, haram. Ya. demikianlah. oh ini kan orang kafir diambil hartanya, tidak boleh. Ini kan orang kafir ya, kemudian dipukul. Nah, semena-mena tidak boleh. Nah, fala tubahu illa bil bihaqqin maka tidak diperbolehkan kecuali dengan hak ya, dengan alasan yang dibenarkan syariat ya. kalau ahli kitab nam, mesti dinikahi pula ya. hartanya mau diambil tidak boleh mesti dengan jual beli atau dengan akad yang lain yang memperbolehkan atau menghalalkannya Nam, Faidah zalal aslu imabirid biriddatil muslimi au zinal muhsani au qatli nafsin au naqdil muahadi al ahda halla qatluh ya. Maka apabila hilang asalnya ini, ya, sifat asalnya ini hilang, baik itu dengan sebab diriddatil muslim, dengan sebab ridha, yakni murtad. Seorang muslim kemudian murtad, maka halal darahnya. Tapi yang membunuh adalah pemerintah, ya, dengan hukum keputusan mahkamah dengan pemerintah, nah halal darahnya. Nah, auzinal muhsan atau kalau seorang muhsin, seorang muslim nah kemudian dia berzina dalam keadaan sudah sudah menikah. Ya, dia berzina dalam keadaan sudah sudah pernah menikah, maka halal darahnya boleh dibunuh yakni dengan rajam. Ya, pemerintah yang mengeksekusi. Auqat li nafsin atau membunuh jiwa seorang muslim tapi membunuh muslim yang lainnya maka dikisos ya, dihukum mati ya, dengan sebab perbuatannya membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh. 6. Au naqdil muahadi al-ahda atau seorang muahad, orang kafir yang terikat perjanjian, dia mengingkari perjanjiannya, melanggar perjanjiannya, maka halal qatlu, maka halal untuk enam dibunuh, ya, yakni halal enam darahnya. Enam. Wa kadzalika idza jana al-insanu jinayatan tujibu qat'a adwin, qatwa adwin, atau tujibu uqubatan atau malan halla minhu biqadri ma yuqatilu tilkal jinayah. Enam. Dan demikian pula apabila seorang itu melakukan sebuah tindak kriminal, jana, jinayatan, yakni melakukan perbuatan kejahatan, ya, melakukan tindak kriminal. Tujibu a adwin yang mengharuskan diputusnya anggota anggota badan, ya. Au tujibu uqubatan atau mengharuskan disiksa, dihukum, ya, dicambuk dan lain-lain. Atau mengharuskan diambil hartanya. Nah, halamin hubekadri mayukatilu mayukabilu tilkal jinayah. Nam Maka halal darinya sesuai atau sekadar nam yang menyamai yukabilu ya, yang sebanding dengan jinayah tersebut. Seorang memotong tangan saudaranya, maka dia dihukum seperti itu. Dia memotong sampai sini, dia dibalas sesuai dengan nam yang dia lakukan. Ya. Dia mencuri, mencuri dipotong tangannya dengan kadar tertentu. Ya. Tidak kemudian mencuri uang seribu, oh itu ketahuan mencuri seribu, potong tangannya. Tidak. Ada kadarnya, ya, dibahas dalam kitab-kitab fikih oleh para para ulama. Nah, <clears throat> ini atau qadhf, ya, maka halal untuk dicambuk. Ya. Nah, dan itu pun nam dipotong atau dihukum, disiksa itu nah, atau diambil hartanya itu sekadar dengan besarnya nah, kejahatan yang dia dia lakukan. Dia merampas harta, kemudian ya, Misalnya dia nah, mengembalikan sebesar dengan harta tersebut. Kalau dia tidak mau, maka dia ambil atau dia hutang. Dia hutang tidak mau bayar, dilaporkan pemerintah, pemerintah mengambil. Ya, kamu nggak mau bayar, nggak mau. Eh? Pemerintah yang mengambil hartanya untuk diberikan kepada orang yang memiliki piutang tadi. Nah, wakada stadana wamtanaa min al bafa. Ah, Afan. Fa qata'a udwan atau saraqa wa yakni apabila dia memotong anggota badan orang lain atau dia mencuri atau yang semisalnya ya, yang mengharuskan dia dipotong tangannya atau dicambuk atau di enam siksa dihukum dengan hukuman yang lainnya. Wakada dan demikian pula idastadana wamtana minal wafa. Kalau dia utang tapi tidak mau bayar, ya. Dia utang tetapi tidak mau melunasinya. Fayuqadu min malihi biqadri dzalikal haq. Maka diambil dari hartanya sesuai dengan apa yang dia berhutang itu tadi. Sawaun karena dainu lillah sama saja apakah hutang itu untuk Allah seperti zakat. Dia enggak mau bayar zakat padahal mampu. Pemerintah mengambil hartanya untuk diberikan sebagai zakat. Nam, sawaun kana dainu lillah sama saja apakah hutang itu karena Allah ya, seperti zakat tadi. Aulil khalqi atau untuk makhluk ya, atau hutang piutang tadi, hutang piutang tapi dia mau bayar au nafaqatan lil aqarib atau nafkah untuk kerabat wal mamalik dan hamba saya wal bahaim dan binatang ternaknya wad dhaifi demikian pula tamu wa nahwihi dan yang serupa dengannya ya. seperti misalnya seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya istri lapor kepada pemerintah pemerintah mengambil hartanya untuk diberikan kepada istrinya demikian pula hamba saya nafkahnya budak adalah kewajiban tuannya kalau tuannya tidak kasih makan budaknya budak dia berhak untuk lapor kepada pemerintah, maka pemerintah yang memutuskan mengambil hartanya untuk diberikan sebagai nafkah kepada budaknya. Nah, demikian pula, nah binatang ternak ada seorang yang mendolimi binatang walaupun miliknya, ya maka pemerintah berhak mengambil hartanya untuk nam diberikan, ya karena ini harus dimakan, tidak boleh menyiksa binatang ini walaupun binatang milikmu. Kalau menyembelih, nah Faidah dabaktum pasti nuzibah. Kalau menyembeli bagus karena sembelian. Tetapi ya membunuh boleh tetapi dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh menyiksanya. Ya, dengan membiarkan lapar. Kalau kelaparan pemerintah tahu, nah maka pemerintah mengambil hartanya untuk diberikan kepada binatang ternak ini. Dan seperti ini. Demikianlah tamu. Tamu berhak mendapatkan jamuan sehari semalam dari tuan tuan rumahnya. Kalau tuan rumahnya dalam keadaan mampu tapi dia tidak tidak menjamu, pemerintah berhak nah turut campur dalam masalah ini, mengambil hartanya untuk diberikan kepada kepada tamu. Dan demikian ayolah hadirin kita mengetahui dalam syariat Islam betapa besarnya tanggung jawab pemerintah. Ya, tanggung jawab pemerintah. Sehingga pemerintah itu tidak cuma mengatur bagaimana nam masyarakat itu tentram, tetapi juga nam mereka nam memiliki tanggung jawab yang lebih dari itu, ya, sesuai dengan kemampuan mereka tentunya. Ya. Sampai seperti ini binatang ternak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 Thank you.